السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai wasiat utama seorang khotib. Maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkembangan zaman atau yang sering diistilahkan dengan globalisasi ternyata membawa dampak yang luar biasa di segala bidang kehidupan kita termasuk teknologi pangan berkembang begitu pesat. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita tidak pernah mempertimbangkan apakah air putih ini halal atau haram. Tetapi dengan teknologi pangan yang berkembang sedemikian pesat, maka sekarang layak bagi kita untuk mempertimbangkan air minum dalam kemasan itu masuk kategori halal atau haram. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Air minum dalam kemasan biasa dilakukan treatment atau proses yang diantaranya adalah filterisasi penyaringan dan biasanya penyaringan menggunakan karbon aktif salah satunya. Karbon aktif itu bisa dibuat dari tempurung kelapa, bisa dibuat dari batu bara, dan bisa dibuat dari tulang binatang. Kalau dari tempurung kelapa, insya Allah tidak masalah. Kalau dari batu bara pun insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah dari tulang binatang, pertanyaannya binatang apa hadirin? Babi atau sapi? Kalau babi maka jelas haram, kalau sapi maka pertanyaannya cara nyembelihnya bagaimana? Karena Islam mempunyai tata cara penyembelihan untuk mendapatkan produk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain hadirin, kalau beberapa tahun yang lalu kita menjumpai minuman rasa jeruk maka itu memang ditambah dengan buah jeruk yang sebenarnya. Minuman rasa apel maka memang itu ditambah apel yang sebenarnya. Tetapi hadirin dengan teknologi pangan, makanan, minuman yang rasanya bermacam-macam luar biasa berkembang. Ada minuman rasa jeruk. Kalau kita mau kritis kita lihat komposisinya, belum tentu ada jeruknya. Ataupun kalau ada jeruknya, berapa persen jeruk yang dipakai dalam minuman itu. Bahkan kita pernah MUI memeriksa ada minuman rasa jeruk, komposisinya tidak ada jeruknya sama sekali. Rasanya bisa lebih jeruk daripada jeruk teknologi pangan hadirin. Kalau ada makanan, minuman seperti itu, maka biasanya ditambah dengan bahan tambahan yang sering disebut dengan flavor atau essence atau perasa atau perisa yang bahan bakunya diantaranya adalah asam lemak maka pertanyaannya ini lemak apa lemak nabati atau lemak hewani kalau lemak nabati insya Allah tidak masalah tapi yang sering dipakai adalah lemak hewani. Kalau seperti itu pertanyaannya, hewan apa? Babi atau sapi sama dengan tadi hadirin. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak contoh makanan minuman yang beredar di masyarakat dengan teknologi pangan sekian puluh tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu tidak pernah ada dalam pikiran kita kalau itu bisa dimanfaatkan dalam dunia pangan tapi ternyata sekarang bisa dimanfaatkan contoh bulu babi hadirin bisa dimanfaatkan dalam dunia pangan bisa dibuat untuk sistein sistein itu biasa dimasukkan dalam tepung terigu kalau sisteinnya haram, maka tepung terigunya juga haram. Kalau tepung terigunya haram, maka roti kue yang berasal dari tepung terigu itu juga statusnya jadi haram. Bulu babi juga bisa dipakai untuk kuas roti, bisa digunakan untuk kuas kosmetik. Sekali lagi, ini adalah teknologi pangan yang berkembang sedemikian pesat. Hadirin, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah padahal dalam ajaran Islam halal haram adalah persoalan prinsip Al-Baqarah 168 Allah berfirman dengan sangat tegas ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah Wahai manusia khitobnya bukan hanya orang yang beriman Bukan hanya wahai orang yang beriman, bukan hanya wahai orang Islam. Tapi ya ayuhan nas wahai manusia kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang toyib. Dua kunci, dua istilah yang sering muncul ketika kita bicara mengkonsumsi dalam ajaran Islam. Dalam tafsir Ibnu Kathir dijelaskan toyiban ay mustatoban fi nafsihi wa irudarin lil abdani wala lil ukul. Yang dimaksudkan toyib adalah yang baik untuk diri kita. Tidak membahayakan diri kita, tidak membahayakan badan dan jiwa kita. Itulah halalan toyibah. Sehingga banyak yang memaknai halalan toyibah adalah yang halal dan yang bergizi. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanan, minuman atau rezeki yang selama ini kita masukkan dalam perut kita, yang selama ini kita konsumsi, harus kita sadari bahwa semuanya mempunyai dampak dalam kehidupan kita di antara dampak itu dalam surah Al-Mu'minun 51 Allah berfirman, "Ya ayuhar rusulu kulu minat toyibati wa'amalu salihah." Wahai para rasul, makanlah, minumlah, terimalah rezeki yang halal dan yang toyib wakmalu salihah dan beramal solihlah kalian. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah walaupun ayat ini hitopnya adalah para rasul ya ayyuhar rusulu tetapi dalam tafsir Al-Maroghi dijelaskan wa ingka namu wajahan lil anbiya fa inna umamahum tabi'alahum walaupun ayat ini hitopnya kepada para rasul tapi sebenarnya hitopnya ini adalah untuk para umat rasul juga ay ya ayyuhal muslimun kulu minat toyibati wa'malu solihah. Wahai orang-orang Islam, makanlah, mengkonsumsilah kalian yang halal, yang toyib, wa'malu solihah, dan beramal solihlah kalian. Ayat ini hadirin menjelaskan pada kita ada hubungan kausal, sebab akibat antara makanan, minuman, rezeki kita dengan amal soleh kita. Maka tidak salah kalau Rasulullah memberikan sebuah gambaran dengan sabdanya al-ma'datu haudul badan. Perut ini seperti telaganya badan. Wal uruku alaiha waridah. Otot-otot kita, urat syaraf kita ini berhubungan dengan perut kita Wa idha sohat al ma'datu kalau perut kita ini penuh dengan makanan, minuman, rezeki yang halal, sodarat al uruku bisihah maka otot-otot kita, urat syaraf kita bekerja dengan baik. Otot yang ke kaki bekerja dengan baik sehingga kaki ini diajak melangkah ke masjid gampang. Otot urat syaraf yang ke tangan pun bekerja dengan baik sehingga tangan ini diajak melakukan kebaikan pun gampang. Urat syaraf yang ke bibir juga bekerja dengan baik maka bibir ini diajak zikir juga gampang. Itu kalau perutnya berisi makanan, minuman, rezeki yang dihalalkan oleh Allah. Tapi sebaliknya hadirin wa idza saqamat sodarot bisa komi kalau perut kita ini diisi dengan makanan, minuman, rezeki yang diharamkan oleh Allah, maka jangan salahkan berat untuk melakukan amal soleh. Sodarot bisa komi, otot-otot kita, urat syaraf kita, bahkan pemikiran kita pun sulit untuk melakukan kebaikan. Kaki diajak melangkah ke majelis taklim juga berat mulut ini sering keluar kata-kata kotor, diajak zikir, diajak ngaji juga berat. Mata diajak melihat Quran berat. Itu kalau makanan, minuman, rezeki kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hadirin, ini bahasa introspeksi. Kalau selama ini kita ngajak diri kita amal soleh kok berat, kita ngajak putra-putri kita untuk melakukan amal soleh kok berat. Jangan-jangan rezeki kita, makanan, minuman kita masih belum jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum kemudian dampak pada doa kita diterima atau tidaknya doa kita. Itu juga punya sebab dari makanan, minuman, rezeki yang selama ini kita konsumsi. Rasulullah juga pernah menceritakan bagaimana ada seorang yang begitu tekun ibadah, sholatnya rajin, bahkan tiap hari dia berdoa kepada Allah. Dalam pandangan kita dia begitu tekun ibadah kepada Allah. Tapi sayang kata Rasulullah wa mat'amuhu haramun makanannya masih tercampur dengan haram wa masyrabuhu haramun minumannya masih tercampur dengan minuman haram wa malbasuhu haramun pakaiannya dibeli dari rezeki yang haram Rasulullah menyindir orang itu dengan mengatakan fa anna yustajabulahu bagaimana bisa doa orang seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin sudah selayaknya dan seharusnya kita selalu mempertimbangkan apakah makanan, minuman, rezeki yang selama ini kita terima benar-benar dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke depan kita keluarga kita dengan mudah untuk bisa melakukan amal soleh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluarga kita terhindar dari makanan, minuman dan rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وقل ربي فر ورحم وأنت خير الراحمين اللهم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله سرا